ومن والاه أما بعد Pada sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Peserta semakin berkurang ya. Biasanya begitu di penghujung daurah. Iya. Padahal majelis kita ini Masya Allah ada makan siangnya ditambah lagi ngopinya yang tidak dikenal di zaman dahulu dari kalangan para ulama penuntut hadis <laughs> nikmat insyaallah Ini pertanyaan yang pertama Dalam hadis Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya Maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya Lafadnya ya Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih Fahijratuhu ilallahi wa rasulih Pertanyaan apakah hijrah dalam hadis ini Termasuk ibadah ustaz Jawabannya iya Hijrah adalah ibadah karena dia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Negeri kesyirikan berhijrah ke negeri yang dipenuhi dengan tauhid ya, dan peribadatan kepada Allah. Di negeri yang dia tidak bisa menampakkan atau leluasa melaksanakan syariat ibadahnya, syariat agamanya, berpindah kepada negeri yang bisa melaksanakan syariat dengan baik. Taib. Maka berhijrah ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya. Perintah ini menunjukkan wajibnya bagi orang-orang yang keadaannya seperti apa yang kita sebutkan tadi. Dia di negeri kafir, negeri yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran yang dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya. Maka dia harus berpindah ke negeri kaum muslimin. Dua Kalau memang ibadah Apakah kita Dan dalam hadis di atas Menyamakan Allah dengan Rasulnya Yang termasuk Mencacati keikhlasan Mohon penjelasannya Ustaz Barakallah Jazakallahu khair Wa barakallahu fiqh Wa fika barakallah Dia adalah ibadah Tapi hijrah untuk Allah dan Rasulnya tidak termasuk menyamakan Allah dengan Rasul. Iya. Kenapa? Karena syariat kita ini memang dinisbahkan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga hijrah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita diperintah untuk taat kepada rasul Dan ketaatan kepada rasul itu adalah ibadah bukan ibadah kepada Rasul, tapi ibadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati ar-Rasul. Jelas ya? Sehingga di sini bukan termasuk mencacati keikhlasan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis tentang kartu kecil hadis bitaqah dijelaskan bahwa hamba tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya 99 sijillah ustaz bagaimana manusia eh, sebagian manusia setelah mendengar hadis ini mereka bermudah-mudahan dalam bermaksiat dan meyakini asal meyakini la ilaha illallah dengan benar. Pertanyaan, bagaimana keadaan orang yang tersebut dalam hadis ini, Ustaz? Yang begitu banyak memiliki banyak dosa tapi diselamatkan oleh Allah karena amalan dalam kartu kecil. Apakah tauhid orang dalam hadis ini memasuk memenuhi syarat delapan rukun la ilaha illallah. Delapan delapan syarat ya. Kalau rukunnya cuma dua. Delapan syarat la ilaha illallah. Nah, ketika seorang bermudah-mudahan dalam bermaksiat dan bersandar kepada hadis ini, ini adalah sebuah kekeliruan. Nah, Nah, di sini disebutkan e, pertanyaannya Apakah tauhid orang dalam hadis ini memenuhi syarat delapan syarat la ilaha illallah? Jawabannya iya. Karena tidak mungkin la ilaha illallahnya itu bermanfaat bagi dirinya seandainya tidak terpenuhi seluruh syaratnya yang terkumpul dalam bait syair ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha Kalau tidak terpenuhi delapan syarat ini maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Maka tatkala la ilaha illallahnya itu bermanfaat bagi dirinya di hadapan timbangan itu menyelamatkan dia maka menunjukkan bahwasanya la ilaha illallahnya itu mantap dan terpenuhi dalam syarat. Hanya dia bermaksiat dengan maksiat yang banyak selain daripada dosa kesyirikan. Bagaimana keadaan orang yang bermudah-mudah dalam melakukan maksiat karena bersandar dengan hadis di atas Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kita katakan tadi orang yang seperti ini keliru. Dan termasuk orang yang merasa aman dari siksa Allah. Iya. Perlu kita pahami bersama bahwasanya ketika seorang telah bertauhid dengan baik, menjauhi kesyirikan, konsekuensi daripada la ilaha illallah, maka dijamin keselamatan atasnya. Tapi keselamatan apa? Keselamatan dari kekalnya api neraka. Kekalnya dalam api api neraka. Tapi dia belum tentu selamat dari siksa neraka. Paham ya? Maka dari itu Nabi uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah la yaghfir ayyushraka bih Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha Dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang kalau dia bersandar dengan hadis bitaka ini oh yang penting la ilaha illallah bagus tidak apa-apa bermaksiat ya berarti dia meyakini bahwasanya dirinya itu akan diampunkan oleh Allah belum tentu dikatakan di sini lima yasha bagi siapa yang dikehendaki tahta masyiatillah berada di bawah kehendak Allah kalau Allah ampuni dia akan diselamatkan dan cukup dengan la ilaha illallahnya diselamatkan masuk ke dalam surga tapi kalau Allah tidak ampuni bagaimana dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dosa-dosanya sampai habis dosanya. Tapi karena masih punya la ilaha illallah, maka diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga walaupun dia telah menjadi arang. Sebagaimana yang telah sabit dalam sebuah hadis yang sahih. Iya. Allah perintahkan pada hari kiamat kepada para malaikat untuk mencari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Mencari dalam neraka siapa saja yang di dalam hatinya itu masih ada sebiji zarrah dari keimanan. Ini dari la ilaha illallah. Walaupun hanya sedikit dia punya keimanan, diangkat dari neraka. Sehingga dicari ada orang-orang yang tidak bisa dikenali lagi, sudah menjadi arang. Tapi karena masih ada apa namanya? Tauhid dalam dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuci kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Nah, sekarang kalau sekedar bersandar dengan hadis ini kemudian melakukan maksiat, ini orang-orang yang merasa aman dengan makar Allah, merasa aman dari siksa Allah. Anggaplah mungkin dia mengatakan tidak apa-apalah. Yang penting sudah tidak apa? Tidak kekal dalam neraka. Bagaimana kalau masuk dalam neraka siapa yang mampu menahannya? Iya. Api di dunia saja kita tidak mampu menahannya. Terlebih lagi api di neraka. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna narakum hadhi. Sesungguhnya api kalian di dunia ini, ya, yeah. bid'un adalah satu bagian dari 70 kali lipat bagian dari panasnya api neraka. Mampu kita menahannya? Iya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, sesuatu yang sangat jatuh, yang sangat dahsyat. Para sahabat kaget, Nabi pun kaget. Tatkala itu tidak lama kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna nama hadi, Tahukah kalian suara apa ini? Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ini adalah suara ya yeah, ini adalah suara batu besar yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya pada hari ini Bagaimana lagi kalau tubuh kita yang kecil yang ringan ini dilemparkan ke dalam neraka berapa tahun baru bisa sampai ke dasarnya la ilaha illallah Siapa yang bisa menahan Iya yeah. Anggaplah dia tidak kekal dalam neraka. Tapi Allah mengatakan, singgah dalam neraka selama satu hari saja. Merasakan siksa dalam neraka. Berapa itu satu hari? Kata Allah dalam Al-Quran, Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu. Itu bagaikan apa? Seribu tahun dari tahun yang kalian hitung di dunia ini. Satu hari saja kawan Tinggal dalam neraka berarti berapa tahun di dunia? Seribu tahun lamanya. Bagaimana lagi kalau dua hari? Tiga hari? Kalau satu bulan? Subhanallah. Jangan pernah merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah menunjukkan kurangnya tauhidnya ketika dia bermudah-mudahan di dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu saya nasihatkan Ya kepada orang yang seperti ini hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Jangan salah dalam memahami sebuah hadis. Iya, hadis ini Nabi SAW sampaikan kepada kita. Iya, menunjukkan bahwasanya siapa saja yang punya asal tauhid, maka dia selamat dari kekalnya neraka. Tapi belum tentu selamat dari masuknya ke dalam neraka. Orang ini beruntung. Ketika dia punya kartu kecil, isinya cuma la ilaha illallah, amalan kebaikannya, dia diselamatkan oleh Allah. Iya, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Adapun kita belum tentu diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari itu ikhwan fattaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Anda mau tanya Ustaz, apakah termasuk perbuatan syirik orang yang takut makan sesuatu yang menjadi pantangan penyakitnya. Misalnya seseorang yang takut makan makanan berkolesterol karena pernah ter, karena pernah serangan jantung. Bukankah makanan tidak bisa mendatangkan mudarat dan sebaliknya? Taib. Ini bukan kesyirikan ya. Karena secara ilmiah secara ilmiah terbukti makanan-makanan ini bisa mendatangkan apa? Iya, memicu penyakit kolesterol. Kita katakan iya, bisa menjadi sebab pemicu penyakit kolesterol dan itu Allah yang menetapkannya. Dan secara ilmiah itu memang terbukti. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan terbukti. Misalnya udang berbahaya bagi penyakit apa? Kolesterol. Ya, ini bukan kesyirikan kalau dia menghindarinya. Justru ini adalah ikhtiar, tawakal yang benar. Iya. Jangan mengatakan ah Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan, tidak apa-apa. Hantam saja gesok. Tiba-tiba akhirnya ternyata sudah iya, sudah stroke. Baru tahu rasa. Kenapa? Salah dalam memahami. Iya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk yakin Allah penyembuh, Allah yang mendatangkan penyakit, tapi ada sebab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan kita untuk berikhtiar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan setiap perkara yang bisa membahayakan kita. Sama halnya ketika dikatakan Allah yang menyelamatkan. Allah Maha Penyelamat, iya kan? Iya. Tapi apakah Allah menyelamatkan kita kalau kita tidak menyempuh sebab-sebab keselamatan? Hah? Tentunya tidak. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk menempuh sebab-sebab itu. Yang penting syaratnya tadi apa? Ada hubungannya. Terbukti secara ilmiah bahwa memang itu berbahaya bagi kesehatan. Jelas ini? Iya, yeah, terbukti secara apa namanya ilmiah ilmu kedokteran jangan terbukti oleh ucapan dukun-dukun Iya. Yeah. Itu adalah khurafat yang akan menyesatkan manusia. Bukankah makanan tidak bisa mendatangkan mudarat? Iya betul, tapi dia sebab. Allah jadikan sebagai sebab secara kauni bisa mendatangkan mudarat bagi manusia. Nah, tapi mudarat itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau minta didoakan sama orang tua termasuk orang yang tidak dapat syafaatkah? Tidak. Iya, tetap dia berhak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena meminta doa untuk didoakan ya, meminta didoakan oleh orang tua ini hukumnya apa? Meminta didoakan oleh orang tua itu ya bukan kesy kesyirikan. Iya, bukan kesyirikan. Bukan berarti menjadikan orang tua sebagai perantara dalam doa tidak. Kenapa? Karena orang tua itu hidup. Dia mampu melakukannya. Iya. Yeah. Menjadikan seorang sebagai perantara antara dirinya dengan Allah itu ketika dia meminta kepada orang yang meninggal atau orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Makanya tadi dikatakan pada perkara-perkara minta syafaat pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Orang tua masih hidup, mampu mendoakan kita, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, ingat, minta didoakan kepada orang yang hidup dan mampu melakukannya. Jelas ini. Nah, maka dari itu Nabi SAW ketika beliau menjelaskan bahwasanya akan muncul satu saat, iya, seorang pemuda bernama Aid Al Qarni. Uh, ah, Aid Al Qarni apa? Bukan. Siapa namanya? Uh, eh, huh? Ah, Ayat Al-Qarni ini hizbi. Baik, Uwais Al-Qarni. Kan muncul seseorang nanti bernama Uwais Al-Qarni. Dia akan datang melakukan ibadah haji. Dan di sebagian tubuhnya ada bekas penyakit dan sudah sembuh dan berbekas hanya seperti uang koin besarnya. Nah, Orang ini pernah terkena penyakit uh, kulit ya. Sudah sembuh, tersisa hanya seperti sebesar koin besarnya. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini sangat berbakti kepada ibunya, dan orang ini sangat dikabulkan doanya. Maka Nabi bersabda kepada Umar, kalau engkau mendapatkan pemuda ini setelah meninggalku, maka mintalah untuk didoakan olehnya. Iya. Apakah ini syirik? Nabi tidak mungkin mengajarkan apa? Kesyirikan. Ketika Uwais Al-Qarni datang ke Mekah, ciri-cirinya diketahui oleh Umar. Ditanya, "Kamu pernah penyakit ini?" Iya. Maka dia mengatakan, "Saya mendengarkan Nabi bersabda seperti ini, seperti ini. Maka sekarang saya minta doakan saya." Maka dia pun mendoakan Umar bin Khattab. Setelah itu dia pulang ke kampungnya. Iya, ke Qarn. Umar bin Khattab menyampaikan kepada sahabat yang lain, ini setelah meninggalnya Nabi ya. Iya. Para sahabat menceritakan kepada tabi'in, orang-orang semuanya tahu akan Aid Al-Qarni. Sampai di kampungnya orang ramai-ramai datang ke rumahnya eh, siapa? Uwais Uwais Al-Qarni. Iya, orang-orang ramai-ramai datang kepadanya. Meminta apa? Minta didoakan. Ini bukan kesyirikan karena dia mampu melakukannya. Iya, tapi ketika itu Uwais Al-Qarni khawatir manusia mengkultuskan dia dan semakin banyak orang yang datang meminta didoakan, akhirnya beliau meninggalkan kampungnya dan mengasingkan diri. Nah, nah sisi penilaian kita bahwasanya Nabi merintahkan minta didoakan olehnya. Terutama jemaah sekalian, ketika orang tua itu adalah orang yang paling makbul doanya ketika dia berdoa untuk anaknya. Jelas ya? Iya. Di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa orang tua terhadap anaknya. Maka sebagai orang tua dia harus banyak mendoakan anaknya. Dan sebagai anak dia harus selalu minta didoakan oleh orang tuanya sehingga dia mendapatkan kebaikan iya dan berkah di dalam kehidupannya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bismillah, apakah kita menguap karena ngantuk disyariatkan berzikir? Saya tidak tahu ada syariatnya untuk berzikir ketika menguap. Yang ada adabnya adalah apa? Menutup mulut. Karena syaitan akan masuk ke dalamnya. Dan dikhawatirkan kotoran juga binatang-binatang, lalat atau apa semisalnya bisa masuk ke dalamnya kalau terlalu luas terbuka. <laughs> ya, itu adabnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berzikir ketika menguat, ya mengkhususkan berzikir setiap menguat menguat ini perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ya, tapi kalau sementara berzikir kemudian menguap tidak ada masalah insya Allah. Apa saja contoh-contoh syirik dalam hal asma wa sifat? apakah memanggil atau menyebut nama orang dengan Rahman, Aziz, Rahim adalah syirik? Kesyirikan dalam hal nama-nama dan sifat Allah? Nah, syirik dalam nama dan sifat Allah ketika dia meyakini ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersifat Rahman, punya kasih sayang yang sangat luas maka dia meyakini ada juga orang yang punya sifat rahman, punya kasih sayang yang sangat luas. Makanya adalah kesyirikan dalam asma wa sifat. Jelas ya? Ketika Allah bernama Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Ya, dia memberi juga nama dengan Ar-Razzaq dengan keyakinan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik dalam perkara asma wa sifat. Jelas ini? Adapun yang dicontohkan di sini seperti menyebut nama orang dengan Rahman, Aziz, Rahim. Iya. Adapun penamaan yang seperti ini harus disandarkan kepada penghambaan, abdun. Iya, seperti Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Rahim, ini harus dipanggil dengan nama itu. Ya, jangan disingkat. Abdurrahman dipanggil Rahman, Pak Rahman. Abdul Aziz dipanggil Aziz. Ya. Harus dipanggil dengan nama Abdul Aziz. Ya. Kalau eh, beberapa nama Allah itu khusus bagi Allah, tidak boleh hamba bernama dengannya tanpa menyandarkan kepada kalimat abdu seperti Allah. Tidak boleh ada orang yang bernama Allah. Paham ya? Tapi harus disandarkan Abdullah. Seperti Rahman. Apa artinya Rahman? Sifat Allah yang maha luas. Tidak ada yang mengalahkannya. Maka tidak boleh seorang diberi nama Rahman. Tapi harus Abdul Rahman. Paham? Seperti tadi Razak, maha pemberi rezeki. Tidak ada yang menyamai Allah dalam memberi rezeki. Maka siapa yang ingin bernama dengannya harus disandarkan kepada Abdul, Abdul Razak. Tapi seperti Rahim, apa artinya Rahim? Sifat Allah yang sampai kepada makhluk, dirasakan oleh makhluk. Sebagian makhluk juga punya sifat ini. Bisa merah, merahmati orang, mengasihi orang, kasih sayangnya dirasakan oleh orang lain. Iya. Maka kata para ulama boleh bernama dengan Rahim walaupun bukan Abdur Rahim. Sebagian nama seperti itu boleh ya selain daripada Allah e, tidak menyandarkan nama Abdu kepadanya. Tapi ini ada beberapa nama memang yang tidak boleh sama sekali. Ya. Seperti kata Aziz ya. ya. Aziz apa artinya perkah? perkasa. Ada juga hamba yang punya sifat perkasa. Maka dari itu boleh dia namanya aziz. Ya, walaupun tidak disandarkan kepada kalimat abdu. Tapi kalau ada orang namanya Abdul Aziz, jangan dipanggil Aziz. Panggil Abdul Aziz. Paham ini? Iya. Tolong dijelaskan lebih jauh maksud tentang halalnya darah orang musyrik. Bolehkah kita membunuh mereka? Wah, bahaya nih, sudah mau jadi teroris ini. Ya, Yeah. Halalnya darah orang musyrik itu halal dalam syariat, tapi yang boleh menumpahkannya adalah penguasa, pemerintah kaum muslimin, bukan setiap orang. Dan ini adalah perkara-perkara yang tidak ada yang boleh melakukannya secara individu kecuali penguasa. Kalau penguasa tidak melakukannya, maka itu tanggung jawab penguasa dosanya ditanggung oleh mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Jelas ini? Iya. Dan itu pun jangan langsung dihukumi penguasa ini berdosa karena tidak diperangi orang yang ada di Indonesia orang musyrik, tidak. Dilihat juga maslahat dan mafsadatnya. Dilihat pertimbangan ini pertimbangan itu dari kalangan penguasa. Jelas ya? Iya, tidak boleh langsung saja kita dikatakan tetangga saya musyrik sudah. Saya culik malam-malam. Wah ini tidak boleh. Ini kalau orang semua bersikap seperti ini akan menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Paham ya? Pasti akan menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Kalau pemerintah yang melakukannya, tidak ada yang bisa menuntut. Kan begitu? Iya. Yeah. Hanya sekarang ada PBB lagi. Hak asasi. Baik. Bismillah bagaimana cara yang hikmah menegur kesyirikan dalam keluarga sementara kita belum mengetahui dalil tentang kesyirikan? Iya. Cara yang paling baik adalah belajar menuntut ilmu, pelajari tentang kesyirikan, cari dalil-dalilnya. Iya. Kemudian setelah itu, setelah kita punya hujah, sampaikan dengan cara yang baik pada kesempatan yang tepat. Iya. Jangan tidak punya senjata mau berperang. Tidak ada dalilnya? Iya. Belum tahu dalilnya tiba-tiba langsung, "Eh, jangan ini bahaya syirik." Ke sana lagi, "Eh, syirik." Semua orang dibilangin syirik. Akhirnya nanti apa? Ya, dikatakan sebagai orang keras, orang kolot. Ya, akhirnya orang alergi dengan kalimat syirik. Tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi mendengar, Siapa yang mau tanggung jawab dosanya? Nah, maka dari itu ingin berdakwah, ingin mengajak kepada keluarga, ya, harus punya hujah yang kuat, dalil yang kokoh. Ya, Insya Allah setiap orang selama dia muslim yang baik ketika disampaikan al dalil Al-Qur'an dan Sunnah insya Allah dia akan terima. Yang penting dia sampaikan dengan cara yang yang baik. Jangan juga mentang-mentang sudah punya dalil, punya senjata ini sikat kiri kanan ya tanpa hikmah ya roti yang baru antum makan dengan kopi tadi seandainya diberikan sama orang dilemparkan ke wajahnya mau terima kira-kira ya paling dibalas pakai batu kan begitu sehingga tidak semua perkara yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik akan diterima oleh orang iya perkara yang baik yang mulia harus disampaikan dengan cara-cara yang mulia pula sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran ini. ya. dan ingat jemaah sekalian, tujuan kita dalam menyampaikan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan bukan untuk menghukumi dan menghakimi manusia. Tapi tujuan kita bagaimana orang bisa ikut kepada syariat Allah. Bagaimana orang bisa menerima kebenaran kitab Allah dan sunnah. Ini tujuannya. Tidak ada yang lain. Maka dari itu kalau maksud dan tujuan ini tidak tercapai, ditunda sampai ya ada waktu dan kesempatan yang baik untuk menyampaikannya. Jelas ya? Baik. Nabi SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ya, satu ayat apa? Yang kita hafal, kita ilmui, ya, kita pahami betul, kemudian kita sampaikan. Dapat satu ayat lagi besok, sampaikan lagi. Dapat satu ayat lagi besok, bukan sekedar baca satu ayat ya, tapi dengan ilmu yang benar disampaikan lagi. Ya, jangan juga mengatakan saya cuma satu ayat jika tahu itu terus sama saja, tidak mau belajar. Ya, ini orang kutu. Bismillah, bagaimana hukumnya kita menceritakan aib dalam keluarga kita kepada orang yang berilmu ulama dengan maksud orang tersebut bisa memberi jalan keluar yang sesuai dengan syariat mohon penjelasannya Ustaz nah ini boleh menyampaikan aib keluarga tapi ingat bukan kepada semua orang dan bukan kepada sembarang orang khusus kepada orang yang berilmu orang yang bisa diharapkan memberikan kebaikan dari aib itu memperbaiki aib tersebut karena tujuannya kita cerita bukan apa bukan sekedar ngerumpi tapi tujuannya supaya aib ini bisa ditanggulangi. Bisa dinasehati, bisa diperbaiki. Maka dicari orang yang bisa memperbaikinya. Sampaikan aib itu. Iya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Antum masih ingat sababun nuzul dari surah apa? Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Surah apa itu? Al-Mujadilah. Iya. Dia menceritakan semua aib suaminya kepada dia. Dia telah mendihar saya. Dia sebutkan suaminya begini, begini, begini. Akhirnya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum itu. Jadi harus dijelaskan kalau meminta apa? Fatwa kepada orang yang berilmu, meminta solusi kepada orang yang berilmu. Nah, Jangan ada orang yang mengatakan, "Wah, saya ini ada masalah sebenarnya ini, Ustaz." Masalah apa itu? Masalah keluarga. Tolong dinasihati. Apa masalahnya? Tidak boleh dibilang-bilang. Karena aib keluarga ini. Dinasihati bagaimana ini? Apa yang mau dinasihati? Iya, paling dinasihati secara umum. Saya nasihatkan kamu supaya meninggalkan setiap aib. <laughs> iya. Jadi harus disebutkan apa aibnya, apa kesalahannya. Maka dari itu ya, disebutkan oleh para ulama al-ghibatu ya. Baik. Uh, eh, apa? Sesuatu itu laisa bighibatin tidak dianggap sebagai ghibah fi sittatin pada enam perkara. Di antaranya mutawallimin, orang yang dizalimi, minta perlindungan. Disebutkan saya ini dizalimi, saya dikasih begini, saya dikasih begini, tolong lindungi saya. Mutazalim namanya. Ini boleh menyebutkan aib. Siapa lagi? Apa? Mutazalimin wa uh, di antaranya wa mustaftin, orang yang meminta fatwa, minta nasihat. Jelas ya? Ini boleh menyebutkan aib. Iya, selain daripada itu tidak boleh menyebutkan aib orang lain apalagi aib keluarga. Iya. Yeah. Dan ingat ya, itu pun menyampaikannya kepada orang tertentu yang diharapkan bisa memberikan solusi dari masalah itu. Bukan semua orang disampaikan. Datang ke sini minta nasihatnya. Saya ini begini-begini tengah keluarga. Bapak saya, ibu saya begini. Tidak lama datang lagi ke sana, bagaimana ini? Tidak lama lagi datang sama temannya di sana, diceritakan lagi ini bukan mencari kebenaran ini. Orang Makassar bilang talek-talekang. <clears throat> Sejauh mana kita kembali kepada ulama dalam mencari kebenaran? Iya. Dalam setiap keadaan pada perkara-perkara yang kita tidak ketahui kembali kepada ulama bertanya kepada mereka mempelajari kitab-kitab mereka naam ya dikatakan di sini sejauh mana ya saya tidak tidak tahu bagaimana menjawabnya sejauh apa itu pokoknya tidak ada batasannya setiap permasalahan kita kembalikan kepada para ulama ya. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang istimbat dalil, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah acara TV yang menampilkan acara uji nyali menghadapi gangguan makhluk halus. Hati-hati nanti kemasukan betul. Di awal acara, para kru TV memberikan sesajen kepada penghuni makhluk halus. Tempat uji nyali diadakan. Berarti antum sudah menyaksikan kesyirikan. Lalu dikatakan bahwa sesajen tersebut tidak dimaksudkan untuk menyembah tapi sebagai tata krama bertemu kepada penghuni tersebut kalau faham empat kaidah tadi bisa tahu <laughs> jawabannya nah sekarang ini uji nyali siapa yang bisa menjawab <laughs> Hah? Tayyip. Masih ada pertanyaannya? Bagaimana syariat memandang acara-acara seperti ini? dan apakah sesajen tersebut benar tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan tauhid barakallahu fiq. iya ini menghancurkan tauhid seorang hamba jangankan meyakininya melihat saja haram iya menyaksikan kesyirikan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah adapun ini mengatakan itu hanya apa ya sebagai tata krama bertemu dengan setan itu sudah syarat penyembahan dalam keadaan tidak sadar ada kata tata krama seperti ini dan untuk apa juga, juga mau ketemu sama jin iya uji nyali uji nyali yang seperti ini cari masalah saja ini iya cari masalah sama jin dan ini termasuk permainan-permainan syaitan untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kesyirikan. Iya. Adanya sesajian semua orang faham kalau sesajian itu dipersembahkan dari zaman dahulu sampai sekarang semua orang faham setiap sesajian yang dipersembahkan itu adalah apa? Dalam bentuk takar, takarub, pendekatan diri supaya jin ini tidak mengganggu, lakukan pendekatan diri. Iya toh? Caranya sesajian. Takarrub ini adalah ibadah. Ibadah kepada selain Allah, melakukan takarrub kepada jin. Inilah kesyirikan yang sebenarnya. Dan tatkala itu hancur hancur tauhidnya. Menyaksikannya perkara yang berbahaya. Siapa yang bisa menjamin keselamatan hati kita? Kedari itu hati-hati melihat tayangan-tayangan yang seperti ini. Penghancur iya tauhid seorang hamba. Nah, apalagi setan sudah pintar membumbui apa? Iya, membumbui wah ini bukan disembah ini. Ini cuma tata kerama, cerita mati yaitu syubhat untuk merusak akidah kaum muslimin. Nah, ada tadi pertanyaan yang diajukan langsung sama saya tapi saya lupa mana orangnya nih. Sudah pulang ya? Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan ini sekaligus sebagai penutup terhadap daurah kita kali ini yang kita laksanakan selama dua hari. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid dan menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.